ziyadah tambahannya. Nah, dan tentunya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita masih diberikan umur yang panjang untuk kita menyambut kedatangan bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan mudha'afatul amal yaitu pelipat gandaan pahala amalan seorang hamba. Dan tentunya yang menjadi modal kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah ikhlas di dalam beribadah. Kita persiapkan jiwa raga kita untuk menyambutnya. Raga kita persiapkan kesehatannya. Kita persiapkan kekuatannya, Demikian pula jiwa kita ketika, menghadapi bulan ini kita persiapkan <clears throat> kesuciannya Suci dari berbagai macam pamrih Suci dari berbagai macam maksud dan kehendak ya, Yang semuanya itu adalah realisasi daripada sifat ikhlas seorang hamba Baik <clears throat> karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan tujuan mendapatkan janji dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan dunia. Jadi ibadah untuk mendapatkan ridho dan janji bukan untuk kita meraih keuntungan dunia. Nah, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini untuk mendapatkan sekedar harta benda yang sedikit dari dunia ini. Amalan akhirat kita pakai untuk menjemput akhirat. Demikian pula amalan dunia kalau perlu kita pakai juga untuk menguatkan amalan akhirat kita untuk menghadapi ya hari akhirat. Nah, dan untuk dunia kita maka kita pakai amalan dunia untuk mendapatkannya. Jangan amalan akhirat dipakai untuk menjemput dunia. Amalan dunia pun dia kerahkan hanya untuk mendapatkan dunia. Sungguh sangat rugi. Yang seperti itu daripada kehendak yang ada pada seorang hamba. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia satu harinya tidak akan mampu digantikan dengan sekian hari di luar bulan Ramadan ya, tidak akan mampu untuk digantikan ya, sekian hari selain pada bulan Ramadan dan di antara tujuan daripada puasa sebagaimana maknanya sebagaimana artinya adalah al-insak menahan diri baik menahan diri yang sifatnya zahiri ya, ya zahir kita dari makan dan minum. Taib. Maka lahiriah ya, kita juga perlu untuk kita tahan dari berbagai macam keinginan syahwat dan juga kehendak-kehendak yang yukhalif menyelisihi daripada al-haq lisan kita tahan untuk naam berucap berkata ucapan-ucapan yang keji dan mungkar demikian pula tangan kita tahan dari berbuat perkara-perkara yang menjerumuskan kepada dosa dan maksiat demikian pula pikiran kita tahan untuk berpikir perkara-perkara yang menjerumuskan ke dalam keburukan wawa dan yang lainnya kaki kita jadi puasa tidak hanya kita menahan mulut tidak kita hanya menahan perut tidak pula kita hanya menahan bawah perut untuk tidak melampiaskan syahwatnya Ya, sebagaimana definisi secara bahasa, puasa adalah al-imsak, menahan diri. Ya, sehingga kita bisa menikmati bulan puasa ini dengan penuh penghayatan dan juga kesiapan lahiriah dan juga jasmaniah yang kita miliki dalam rangka kita untuk menyambut apa bulan suci Ramadan. Jangan sampai kedatangan bulan Ramadan ini kita anggap sebagai sebuah penghalang ya terkadang hati ini siap terkadang tidak siap takut menghadapi bulan Ramadan bukan karena takut mendapatkan pahala ya tetapi apa terganjal dengan puasa bekerja tidak ya bisa sempurna karena puasa terkadang lisannya terucap waduh sudah puasa sebentar lagi ya, sementara masih banyak yang harus dikerjakan ya, seakan-akan apa puasa ini sebagai sebuah penghalang. Ya, jangan sampai seperti itu. Dimana kalau orang sudah memiliki ya etikot keyakinan seperti itu maka puasanya tidak akan membuahkan sebuah hasil melainkan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kam min imin berapa banyak orang yang berpuasa, ya, la yajidu illa ju'an wa dia tidak mendapatkan apapun kecuali rasa haus dan lapar dan dahaga. Ya. Nah, jadi puasanya tadi tidak membuahkan hasil. Ya. Nah, kecuali sekedar hasilnya lapar dan dahaga. Maka diperhatikan semuanya masing-masing. Ya, puasa ini bisa menghasilkan sebuah buah yang sangat manis. Keluar dari bulan Ramadan akan menambah sifat sifat mulia dan juga bisa mengendalikan sifat-sifat yang tercela. Tidak seperti yang dulu lagi. Dia bertambah kebaikan, dia bertambah kesolehan dan itulah yang dikatakan orang yang berhasil dalam ibadahnya dia tidak seperti yang lalu tetapi meningkat ke derajat orang-orang yang bertakwa maka barang siapa yang pada hari esok lebih baik dari hari ini maka merekalah orang yang berbahagia dan beruntung ya dengan sebuah kemuliaan <clears throat> di Ramadan ini adalah hari yang Allah persiapkan untuk setiap muslim menggembling latihan jadi kalau orang itu pengen kuat dilatih kalau dia tidak pernah latihan maka tidak pernah kuat orang pengen mahir main bola maka akan latihan mati-matian baru tercetak di sana apa bintang-bintang ya demikian juga kalau kita pengen menjadi seorang yang saleh menjadi seorang alun ibadah tidak dicetak dengan tiba-tiba ya tiba-tiba kok soleh ya nah tidak tetapi perlu latihan ya demikian pula soleh ya, di dalam makna dohir dan batin tidak didapat sekedar orang duduk di ma'ahid duduk di majelis ilmu walaupun itu wasilah yang terbesar tapi tidak cukup jadi jangan dianggap kalau orang sudah mencari ilmu nanti jadi soleh Jangan dianggap kalau seseorang sudah hafal Quran jadi soleh atau hafal hadis jadi soleh lah. Soleh itu adalah suatu sifat yang tidak akan bisa diraih kecuali dengan tamarun. Ya, berusaha untuk memperolehnya, berusaha untuk nah bersifat dengan sifat itu. Nah, dengan sungguh-sungguh, ya bukan nah berpura-pura dan hidup dalam kepura-puraan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan seorang hamba sebuah hari, zaman, bulan yang di sana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dan melatih ya seorang mukmin hamba-hambanya untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar kuat lahiriah dan jasm eh, ya, lahiriah dan batiniah lahirnya kuat dan juga batinnya juga kuat ketika menghadapi berbagai macam ya permasalahan-permasalahan dia biasa menahan diri. Ya tidak mudah lisannya berkata karena sudah latihan sebulan penuh untuk dia tahan. Tidak mudah tangannya untuk ya terjatuh ke dalam hal-hal yang maksiat dan dosa karena sudah dia latih selama sebulan penuh untuk dia tidak menggerakkan kecuali kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. <clears throat> Dan bulan puasa itu tentunya bulan yang penuh dengan barokah yang mana sebisa mungkin kita menggunakannya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak kesibukan dengan pekerjaan. Ya, kita terkadang pada hari puasa terkena jatah jadwal kerja malam sampai di rumah ada subuh ya tidak sanggup untuk membuka mata dia pejamkan sampai pada zuhur habis waktu seharinya pada zuhur pun dia tidak bisa untuk bangun kecuali hanya sekedar melaksanakan kewajiban dia sholat zuhur setelah itu dia pun kembali ke pembaringan tidur sampai asar. Ya, seru, ya demikian itu. Kalau dia siknya sekian bulan, ya sebulan itu dia seperti itu. Secara makna dia merasa diuntungkan. Kenapa? Karena puasanya hanya dari asar sampai maghrib. Tetapi secara makna dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali naam sedikit dari kebaikan-kebaikan. Jangan sampai pekerjaan kita kita pakai ya hujah untuk tidak banyak beramal pada bulan puasa. Perbanyak baca Quran. <clears throat> Di samping kita membaca makna-maknanya dihayati. Taib. Berusaha untuk benar-benar memahami arti daripada ucapan dan juga kalam Allah Subhanahu wa taala sehingga hal ini bisa meresap dalam hati kita dan kita menjadi seorang hamba yang benar-benar memahami arti dari sebuah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala padanya untuk menguji hamba-hambanya. <clears throat> Semua kita latihan. Semua kita latihan. Baik. <clears throat> dan mudah-mudahan tentunya di bulan puasa kita masih diberikan waktu untuk kita bisa terus melanjutkan kajian mudah-mudahan nanti kita atur mudah-mudahan ada kalau enggak ya qadarullah Allah. <clears throat> karena kalau sudah puasa itu semua sibuk nah siangnya sibuk tidur malamnya sibuk makan untuk taklim wah sibuk ini pada maghrib waktunya berbuka pada isya waktunya sholat pada sholat waktunya tidur serba salah ya. ya kalau kita yang nggak punya kerjaan santai antum ini masya Allah orang sibuk beda dengan kita yang kerjaannya cuma duduk di rumah ya, beda ya kayak kita harus menilai orang itu sesuai dengan kesibukannya Baik. Kita lanjut insyaallah bahasan kita yang kita masih menyelesaikan di bawah bab wa ma qaddarullaha haqqa qadri dan mereka tidak bisa mengagungkan Allah sebenar-benarnya. Ya, orang musyrik itu walaupun mereka tampaknya secara zahir mengagungkan Allah tapi secara makna mereka belum ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu diagungkan bukan dengan zahir kita Ya, zahir bisa menipu, tetapi kalau batin tidak bisa. Oh, iya, batin kita tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahir kita mampu. Maka oleh karena itu manusia terbagi dengan pembagian dalam agama ini menjadi tiga secara umum. Ada orang kafir yang jelas ingkar, ada orang muslim yang jelas ya menyerahkan diri, ada orang munafik yang tampaknya menyerahkan diri tetapi dia ingkar ini manusia dan mereka adalah orang-orang musyrikin yang tampaknya zahir mereka beribadah kepada Allah namun batin mereka belum menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> kita masuk pada ucapan beliau wali muslimin ya sampai situ ya. An ibni Umar marfu'an. dan disebutkan oleh alimamu muslim dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma marfu marfu ini hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Jadi bukan ucapan sahabat, bukan pula ucapan para tabiin, yatwillahu ya, yatwillahu samawati yaumal qiyamah Allah melipat langit langit pada hari kiamat ini menunjukkan langit lebih dari tujuh, satu yang teriwayatkan langit ada tujuh dan Allah berada di atas langit yang ketujuh summa ya'khuduhunna biyadihi al-yumna kemudian Allah mengambil langit-langit itu dengan tangannya yang kanan. Summa yakul, kemudian Allah berkata, Anal malik, akulah raja. Ainal jabbarun, mana mereka orang-orang yang angkuh. Ainal mutakabbirun, mereka mana? Mereka orang-orang yang sombong. Ditantang oleh Allah. Kalau kita di dunia mampu sombong, ya kita di dunia mampu untuk berbuat angkuh, karena kita punya ya biasanya sahibul jabbarin wa sahibul mutakabbirin adalah sahibul jahi wal mal ya orang-orang yang angkuh dan sombong itu biasanya mereka yang punya harta dan punya jabatan maka jangan heran orang yang paling banyak menolak kebenaran itu adalah dua orang ini orang yang punya harta dan orang yang punya jabatan Oh iya. karena dia punya harta mampu untuk membeli segala-galanya, meremehkan orang. Karena dia punya jabatan, ya, mampu untuk mengatur manusia sehingga sombong dengan makhluk. Sementara jabatan itu tidak kekal. Mereka memiliki jabatan, tidak sadar bahwasanya mereka itu menggantikan orang-orang yang terdahulu. Demikian juga kita hidup disebut dengan orang zaman sekarang karena kita menggantikan orang zaman dulu. Nah, demikian pula harta yang ada di tangan kita itu berpindah-pindah tangan. Dulu dipegang oleh orang-orang dahulu, kemudian berpindah ke tangan kita, kemudian setelahnya pun akan berpindah kepada orang setelah kita. Ini dunia, hakikat dunia karena kulak berpindah-pindah dan tidak mustaqirrah. Ya tidak tetap. Beda dengan akhirat. Kenikmatan akan tetap dimiliki oleh seorang hamba, tidak berpisah-pisah. Ini ibrah yang jelas tersaksikan di mata kita namun ya tabir yang sangat tebal menutupinya. Dia tidak sadar kalau sudah habis jabatannya dia itu seperti manusia biasa. Namun hal ini tidak diambil ibrah oleh manusia yang lain ketika dia menjabat dia sombong. Ya. Nah. Demikian pula banyak orang yang bangkrut dari kekayaannya tidak dijadikan sebagai ibrah bagi mereka yang sekarang lagi menikmati hartanya. Maka dalam Islam ini kalau ada orang kaya dan bangkrut itu lebih dikasihani daripada orang miskin. Ya, kalau orang miskin sudah biasa belusukan di ya got-got ya belusukan di sawah-sawah memang kerjanya tiap hari dan bahkan kalau sehari tidak seperti itu badannya pegel semua jadi jangan heran kalau kita punya bapak yang petani petani dari kecil kita ajak ke kota nggak kerasan di kota kenapa ya, kangen sama sawah kangen sama ladang Oh, iya. tapi kalau orang kaya yang tidak pernah seperti itu kemudian terjatuh ya ke dalam kemiskinan maka mereka adalah orang yang patut untuk dikasihani karena tidak biasa untuk hidup miskin. Nah, <clears throat> ثم يطوي الأرضين أراضين السبع ثم يأخذهن bishimali kemudian melipat tujuh bumi dan mengambilnya dengan tangan kirinya Thumma yakul anal malik ainal jabbaruna wa ainal mutakabbirun. Kemudian Allah mengatakan akulah raja. Siapa? Mana orang yang angkuh? Di manakah orang-orang yang sombong? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim pada kitabnya di dalam bab sifat-sifat orang munafik. dikomentari di sini oleh Al Imam Al Baihaqi kita sebutkan karena ada apa ada apa komentar para ulama tentang hadis ini. Tafarrada bi dzikri syimali fihi Umar ibnu Hamzah telah bersendirian menyebutkan lafat asyimal tangan kiri di dalam hadis Umar ibnu Hamzah. Jadi ada rawi yang dia meriwayatkan sebuah hadis menyebutkan di sana tangan kiri tanpa yang lain. Jadi kalau ada orang kabarnya menyelisihi yang lain sementara yang lain itu lebih banyak dari dia maka di sini ada tiga kemungkinan dan juga tiga hukum. Hukum yang pertama mungkar. Hadisnya ditolak, diingkari. Nah, ini juga berlaku di dalam muamalah kita bersama manusia. Orang rame-rame mengatakan A, kok dia mengatakan B. Nah, kita teliti dulu. Masuk kemana ya hukumnya apakah ke hukum mungkar kita ingkari ucapannya atau ke hukum syad menyelisihi yang lain atau atau thiqah tambahan orang yang kuat Taib. Kapan kita hukumi mungkar? Kalau dia itu perawi yang do'if Perawi yang tidak punya kekuatan untuk menjaga hafalan. Ya, perawi yang tidak punya kekuatan untuk menjaga hafalan lemah, maka riwayatnya mungkar ditolak langsung. Kamu ini lemah. Ya, terkadang seperti itu kita. Katanya saya mendengar kalau tidak lupa ini ucapan yang menunjukkan dia itu lemah hafalannya. Yang seperti ini cukup kalau para ulama cukup dia itu lemah nggak diterima kabarnya. Kadang kan kita sering kayak gitu. Kalau tidak salah saya pernah dengar. Ya, kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa, itu menunjukkan ucapan yang dia itu lemah. Yang seperti ini kalau dia bersendirian menyelisih yang lain, maka hukum hadisnya apa mungkar ditolak. Ya. Toh, apalagi kalau yang lainnya itu lebih kuat dari dia, Nah ini imam Ini soleh Ini syahid ya, Ini hujah ya, Sudah seperti ini dibuang langsung Mungkar Hadisnya mungkar Ditolak Kemudian yang kedua syad ya, Syad itu menyendiri Berbeda dengan yang lain Sementara kekokohan dia tidak sampai kepada puncak yang bisa dipakai untuk dijadikan hujah. Misalkan tafar roda afikoh Seorang yang dia itu kuat tetapi bersendirian menyelisihi yang lebih sikotun sikoh atau sikotun sadat. Dia menyelisihi yang lebih kuat di atasnya. Ya, atau dia menyelisihi orang yang memang dasarnya ucapannya hujah. Ini saja yang dia itu masya Allah. Misalkan Imamul Hadid mengatakan tidak, lah kok ini yang belum sampai ke derajatnya Imamul Hadid kok mengatakan boleh Oh berarti ini syad Kenapa? Karena manusia orang yang lebih kuat Kedudukannya Kalau yang tadi mungkar Ini rawi do'if Atasnya do'if yang sikoh Tetapi dia menyelisihi Satu orang yang dia lebih kuat Dikatakan syad Hadisnya lemah juga ya Hadisnya lemah Tapi nggak sampai derajat diingkari Mungkar Tapi lemah hadisnya nggak dipakai Hadis syad nggak dipakai ya, Seperti sebagian Ya, para ulama berselisih kapan seorang itu dihukumi syad dan kapan seorang itu dihukumi ziyadah thiqah. Maka tersebut dalam sebuah ya hadis tentang tahrikul asabi tentang menggerakkan jari jemari ketika tasyahud antara Syekh Albani rahimahullah dengan Syekh Mukbil ya rahimahumullah taala berbeda dalam menerapkan istilah dan pemahaman tentang Ziyad dan Sikoh. Kalau Albani mengatakan kuda Ibnu Zaidah ini Sikoh. Sehingga ketika dimeriwayatkan Hah? Eh, Zaidah Ibnu Kudama. Nah. Zaidah Ibnu Kudama ini ketika meriwayatkan sebuah hadis yang dia itu tahrik, ini kata Albani dia itu Sikoh. Ya, walaupun dia memiliki yang lain yang lebih sikoh eh, ada dan wa maknan lebih banyak yang memiliki Ibnu Kudama berarti itu ziyadah itu tambahan kalau dia meriwayatkan seperti ini sama berarti zaidah yang dia itu sikoh dia itu menambah kekuatan hadis ini dan menambahkan ilmu pada mereka ya jadi tahrik ini tetap kata beliau dan dihasan ah, disahihkan hadisnya dan ini ditetapkan dalam kitabnya Naam e, sifat sholat Nabi Adapun Syekh Mukbin berbeda dengan Syekh Albani dalam mendefinisikan ziyadah thiqah ya kata beliau Zaidah bin Qudamah na'am dia itu sikoh tetapi dia menyelisihi orang yang akbar dari dia bahkan ada dan wawasfan secara hitungan orangnya banyak secara sifatnya ada yang lebih tinggi dari Zaidah ini ada yang lebih sikoh sikoh lebih sikohnya itu lebih tinggi dari Zaidah Oh berarti kalau yang sikoh ini aja nggak meriwayatkan hadis yang seperti ini, masa yang sekelasnya sikoh Zaidah ibnu Kudamah kok punya tambahan? Dari mana tambahan ini? Sementara yang sama dengan dia selevel tikohnya itu saja nggak meriwayatkan. Ya tahriknya asobi. Yang lebih lagi tidak meriwayatkan. Nah terus ada yang levelnya asoman sikoh dari mana tambahan tahrik asobi ini? Oh berarti ini apa syad hadisnya? Syad itu apa? Tambahan sikoh yang menyelisihi yang lainnya yang sama-sama sikoh lebih banyak. Oh ini syarat saya mubin. Berarti apa? Kata beliau hadisnya tahrik asabi beliau melemahkan. Oh, <clears throat> Tetapi kita nggak bisa menghukumi yang mau tahrik punya salah. Ya, Syekh Albani rahimahullah yang nggak mau tahrik juga punya hujah. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala. Jadi nggak boleh ngingkari dengan keras kok kamu pakai kayak gini kan sudah dilemahkan sama sama Syekh Mukbil. Ya kita juga bisa ini sudah diselesaikan oleh siapa Syekh Albani jadi kita nggak bisa mengilzam satu dengan yang lainnya kalau kedua-duanya ada khilaf pendapat. Ya, yang semuanya, naam tentunya melakukan hal ini sebagai apa? Hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang masih berselisih tentang apa? sahih dan doifnya, yang di situ ada memang jalan untuk berselisih maka tidak boleh saling mencela satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau di hadis ini tidak ada jalan untuk berselisih, kemudian diperselisihkan, maka yang apa namanya tidak sama dengan al-haq maka diingkari. Ya seperti keutamaan Yasin. Wah, sebagian mengatakan ini kan hadis. Walaupun doa Ya, sementara mengatakan enggak, enggak bisa. Ya, kenapa? Karena ini nggak ada kaidah kita bisa berselisih yang bisa berjalan bersama, nggak ada, terputus ya, hadisnya lemah nggak bisa diperselisihkan lagi ya maka yang seperti ini kita buang maka perselisih itu banyak diantaranya macamnya ada yang sifatnya perselisih dalam pemahaman maka dikembalikan kepada pemahaman yang lebih dekat ada yang perselisihnya bertolak belakang yang satu A yang satu B maka di sini dicari yang benar mana kemudian dibuang yang salah kemudian berselisih yang semuanya sama-sama beristihad ada contohnya boleh yang semuanya ada contohnya. Ini boleh. Ini termasuk dalam tata cara kefiah di dalam ibadah baik itu sholat dan lain sebagainya. <clears throat> Jadi hadis ini kata beliau di dalam takliknya berkata Al Imam Al Baihaqi bersendirian dalam menyebutkan Ashimal Umar bin Hamzah. Wa rawahu an Ibni Umar aidan Nafi' wa Ubaidullah ibni Muqsim biduniha dan telah meriwayatkan pada jalan yang lain siapa Abdullah bin Umar Ya, jadi, jadi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar jalan yang lain. Nafi wa Ubaidullah ibni Muksim biduniha tanpa menyebutkan kalimat shimal. Jadi pada riwayat Umar ibni Hamzah menyebutkan lafadz shimal Ya, pada riwayat yang lain yaitu yang dibawa oleh Nafi' dan Ubaidullah ibni Muksim tanpa lafaz simat. Waqad sabata 'inda Muslimin min hadithi Abdullah ibni Amr wa rafa'ahu wal muqsituna yaumal qiyamati ala manabir min nurin an yaminir rahman wa qilta yadayhi yaminun Ungdur Fathul Bari dan juga apa? Sahih Muslim. Sementara telah tetap riwayat dari Imam Muslim dari hadis Abdullah ibni Amr beliau mengangkatnya sampai kepada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal muqsituna yaumal qiyamah dan orang-orang yang mereka berbuat adil pertengahan muqsit pada hari kiamat nanti mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang berada di tangan kanan Allah wakil tayadehi yaminun sementara kedua tangan Allah itu kanan. Taib. Ini bagaimana cara menyatukan? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya kedua tangan Allah itu semua kanan. Sementara disebutkan dari hadis ini Allah punya tangan kanan, Allah punya tangan kiri. Wallahu alam. Kita susulkan pembahasannya. <clears throat> Anda punya maklumat tetapi khawatir salah. Belum takat tentang kebenarannya. Syarhul kalimat. Paham ya perbeda apa masalahnya apa ya? Nah, masalahnya apa? Ini dipahami. Jadi ada riwayat hadis yang mengatakan Allah itu kedua tangannya kanan. Dan yang meriwayatkan Allah itu punya tangan kanan dan tangan kiri itu Amr Umar bin Hamzah dan dia bersendirian dalam lafadznya. Nah, kemudian kita bagaimana menghukumi ini? Apakah tambahan Umar ibni Hamzah kita ambil sebagai ziyadah atau atau kita hukumi hadisnya itu sebagai syad sehingga kita tolak dan kita tetapkan bahwasanya Allah itu tidak punya tangan kiri. Semua tangan Allah adalah tangan kanan. Ini diantara daripada faedah yang kita sebutkan di muka tadi. Kalau misalkan Umar bin Hamzah ini seorang yang doif, ya hadisnya mungkar tanpa perlu diperselisihkan. Berarti apa? Allah itu tangannya keduanya apa? Kanan. Tapi nanti kita sebutkan karena ini disebutkan lima muslim. Disebutkan lima muslim dan para ulama menghukumi sahih. Jadi perlu untuk disatukan apa makna daripada yang diinginkan dalam hadis ini dan hadis itu. Nah, karena tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Syarhul kalimat al-malik ay eh, sahibu tasarruf al-mutlaq. Raja. Akulah raja. Yaitu pemilik. Ya, yang bisa untuk mengatur secara mutlak. Al-jabbarun jam'u jabbarin. Wa yusafu bihadal wasfi kullu man kathura dhulmuhu wa udwanuhu. Dikatakan jabbarun. Jamak dari jabbar Seseorang disifati dengan sifat ini yaitu seluruh manusia yang banyak kezalimannya dan banyak permusuhannya. Banyak musuh, banyak zalim. Orang itu kalau bisa jangan punya musuh. Satu musuh itu lebih menyibukkan dari ya seribu kawan. Satu musuh banyak, seribu kawan sedikit. Jadi kalau orang punya banyak musuh itu hatinya sempit. Al-mutakabbirun. Al-mutakabbiruna jam'u mutakabbir. Wa huwal mutakabbiru 'alal hab yaruddu wa 'alal khalqi bi ikhtiqarihi. Mutakabbirun jamaknya mut, mut, mutakabbir, mutakabbir yaitu orang yang sombong angkuh merasa besar, mutakabir itu merasa besar. Hmm. Kalau disimpelkan ya sombong, karena sombong itu merasa besar. Temannya ujub, temannya lagi angkuh. misalnya sama berteman. Jadi mutakabirun ini orang yang merasa besar. Kalau merasa besarnya karena hak sahih. Tapi kalau merasa besarnya atas al-haq, maka inilah yang tercela ya sombong, merasa besar, tidak mau menerima kebenaran, dia tolak. Ini yang dicela dalam agama. Tetapi kalau dia merasa besar karena melakukan ya ibadah, maksudnya dalam hari ini ya Naam berbangga dengan ibadah yang sudah dia lakukan senang dalam artian bukan sombong di depan makhluk tapi dia senang karena bisa beribadah kepada Allah membesarkan dirinya ya sehingga pas nanti saya istiqomah di atas al-haq tadi Taib maka ini tidak mengapa, justru itu akan menambah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa besar itu dia merasa nah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutakabbir itu asal asal katanya kabara, takabbara merasa besar. karena dia merasa besar, maka dia tolak al-haq, wa 'alal khalqi dan atas makhluknya bihtiqarihim dengan menghinakan mereka, dengan menganggap remeh mereka. Ini sifat sombong yang tercela dalam agama. Jadi bukan orang yang senang. Ya Rasulullah, ahaduna ahabbu ayyakuna lahu na'lan hasanan wa thawban hasanan Ya Rasulullah sesungguhnya salah seorang kami itu cinta kalau sendalnya bagus Bajunya juga bagus Apakah ini sombong? Nah Ya wajar Suka baju yang bagus Insya Allah Termasuk memperlihatkan nikmat dari Allah Jangan baju 10 tahun gak ganti misalkan Nah peci sudah sampai kusut, lusuh Dipakai terus Misalkan ya Celana pantat yang sudah bolong masih ditempel-tempel wah zuhud ya akhi nah ya bukan seperti itu maksudnya justru itu malah mengurangi apa kezuhudan dia mengurangi kezuhudan dia orang yang zuhud itu bukan dasar penampilan wa bi ni'mati rabbika fahaddits maka dengan nikmat Allah bicarakanlah ungkapkanlah dengan penampilan, ungkapkanlah ya dengan perhiasan yang masyru'. Nah, apalagi kalau dia seorang dai, dia seorang yang naam berjumpa sering dengan manusia, maka berhias di depan mereka dengan hiasan-hiasan yang syar'i termasuk daripada dakwah kepada mereka. Jangan kita ini seorang misalkan yang suka bertemu dengan manusia kemudian bajunya apa adanya ya sehingga timbul raihah bau yang tidak sedap pemandangan yang kurang nikmat ya, orang mau nerima hidayah sudah kabur duluan ini kok ustadz bau misalnya, ini pecinya lek misalnya, ini sudah merupakan bentuk apa namanya eh, <clears throat> kurang memberikan ketertarikan kepada manusia dan kita juga tidak dituntut untuk berlebih-lebihan daripada itu. Nah, misalkan pakai jubah, masih pakai jas, masih pakai imamah, masih pakai selendang, masih pakai apa namanya <clears throat> macam-macam. Ini berlebih-lebihan. Dan bukan itu yang diinginkan dalam syariat, tetapi apa? berusaha untuk menampilkan nikmat Allah tetapi tidak melampaui batasan-batasan yang diharapkan di apa dibenci maksudnya. Nah, <clears throat> karena Allah itu cinta pada seorang hamba yang mampu menampakkan kenikmatan dia di hadapan manusia. Walaupun dia miskin tapi tampakkanlah di hadapan manusia dia itu orang yang tidak perlu kepada manusia. Jangan sudah miskin, bajunya kalau keluar yang dipakai yang jelek-jelek gak dikasihani misalkan ya nah, ini termasuk daripada menyelisihi daripada maksud-maksud yang syar'i di dalam agama ini dan itu bukan merupakan kesombongan kata Rasul innamal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas hanyalah kiber itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia manusia itu nggak ada artinya di hadapannya semuanya kecil, semuanya tidak ada harganya. Ini khawatir yang seperti ini akan terjatuh ke dalam kesombongan yang apa menghancurkan dirinya, nggak menghancurkan orang lain, menghancurkan dirinya. Karena tidaklah ada suatu kejelekan melainkan Allah dan Rasulnya perintahkan untuk ditinggalkan Dan tidak ada satu kebaikan melainkan Allah dan Rasulnya akan perintahkan hal itu Toib, ya. Jadi sombong itu menyiksa diri ya ikhwah. Sombong itu menyiksa diri. Kalau kita melihat alhamdulillah di hadapan kita orangnya di bawah kita, kita bahagia. Ya karena ya mereka semua di bawah kita, tapi kalau qadarullah kita melihat orang di di hadapan kita lebih dari kita, kita akan tersiksa. Ya, kita akan tersiksa. Nah, <clears throat> karena ternyata ada yang lebih unggul di saya. Ya akhirnya hatinya apa? Tersiksa bagaimana untuk bisa melebihi orang lain sementara tidak ada yang mampu untuk melebihi ya, seberapapun orang kita lihat hebat masih ada yang lebih hebat dari dia nah wa fawqa kulli ilmin ali walaupun kita menyangka di sana ada orang yang berilmu pasti ada yang lebih dari dia kalau kita menyangka kita ini orang alim pasti di sana lebih ada orang yang alim dari kita ini akan menundukkan jiwa kita ini akan apa kita bisa ya menundukkan jiwa kita untuk bersikap tawaduk di hadapan manusia dan tidak berbuat sombong serta membanggakan diri di hadapan mereka. Naam, asyarhu al-ijmali. Yukhbiruna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna Allah azza wa jalla sawfa yatwi as-samawati as sab sab'a yawm al-qiyamah wa ya'khuduhunna bi yadihi al-yumna ويطوي الأراضين سبع ويأخذهن بيده الشمال وأنه كلما طوى واحدة منهن نادى أولئك الجبارين المتكبرين مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو صاحب الملك الحقيقي الكامل الذي لا يضعف ولا يزول وأن كل من سواه من الملك wa mamlukin wa adilin wa jairin zaid wa dalil baina yadayhi azza wa jal la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun Ibnu Umar di sini seakan-akan syarih menetapkan hadis yang disebutkan oleh ya muallif karena tidak memberi komentar berarti di sana memang dibenarkan lafat ini dan itu juga lafat benar tinggal bagaimana kita mengkondisikan kebenaran tadi diarahkan kemana. Abdullah bin Umar mengabarkan dalam hadis ini bahwasannya Nabi mengabarkan Allah Subhanahu wa taala kelak akan melipat langit yang tujuh pada hari kiamat. Diambil dengan tangan kanan. Melipat bumi yang tujuh diambil dengan tangan kiri. Setiap melipat satu darinya, maka Allah panggil manusia-manusia yang angkuh dan sombong sebagai bentuk meremehkan urusan mereka ya, mengumumkan bahwasanya dialah raja yang hakiki yang sempurna yang tidak lemah tidak akan hilang apapun titelnya hilang Oib, apapun titelnya hilang apapun jabatannya sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala maka kalau kita sedang menjabat ingatlah ketika sirna jabatan kalau kita sedang punya kehormatan, ingatlah ketika sirna kehormatan. Kita akan kembali seperti yang dulu. Ya. Jangan senantiasa ya mengingat-ingat dikala dia besar, sementara dia lupa bahwasanya dia akan kembali ke asalnya. Maka rahimallahu mura'an ya'rifu qadra nafsahu. Allah memberikan rahmat kepada manusia yang tahu keadaan kadar diri. Jadi orang yang pandai muhasabah, pandai menghitung, menempatkan diri itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menilai diri kita siapa kita, kita tempatkan pada tempat kita masing-masing. Nah, sehingga saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita jadi kereta, jalannya di atas rel. Kalau kita jadi bis, jalanlah di atas ya aspal. Seperti itu. Kalau kita mau menyeberang, maka nyeberanglah di ya jalan yang sudah disediakan di trotoar dan sebagainya sehingga tidak saling jalan di sana jalan di sini sehingga apa saling naam tidak jalan dia sendiri maka akan merusak orang lain merusak jalannya apa orang lain dia tidak jalan orang lain pun akan terganggu ini kalau orang yang tidak tahu keadaan diri ya rel harusnya dipakai untuk kereta kita maksa bis karena biar tidak macet jalan di rel ya, bisnya tidak jalan keretanya juga tidak ya jalan akhirnya malah menghambat sana sini oh iya. mending kalau keretanya baikan masih mau ngerem kalau keretanya udah tidak baik yang kalah siapa bisnya tentunya ya, karena rel jalannya kereta nah <clears throat> bukan jalannya bis wa anna kullama siwahu min malikin wa mamlukin dan setiap yang selain dari Allah baik rajanya, baik jelatanya, baik adilnya, baik fajirnya, baik ya zailun akan hilang wa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka lah yang akan ditanya apa yang mereka telah berbuat. Al-fawaidu Itsbatu anna lillahi yadaini haqiqataini yaminun wa shimal. Di sini syarih menetapkan dua sifat. Allah memiliki dua tangan yang hakiki, tangan kanan dan tangan kiri. Bagaimana tangannya? Allah yang Maha Tahu. Nah, tapi kita menetapkan namanya tangan kanan dan namanya juga tangan tangan kiri. Namanya sama boleh, tetapi hakikatnya berbeda. Taib boleh namanya sama, tetapi tidak boleh kita menyamakan hakikat ya bentuk dari kedua tangan tadi. Yang kedua, isbatu sifatil qauli lillahi ala wajhin yaliku bijalali, menetapkan sifat berkata, ucapan. Allah itu bisa berkata, Allah bisa berucap, tapi yang sesuai dengan keagungan. Ketiga, isbatu ismil mulki lillahi mutadamminan sifatul mulk menetapkan nama Al-Malik. Ya. Abdul Malik boleh. Bagi Allah yang memiliki sifat kekuasaan. Allah menamai dirinya dengan raja, pasti punya kerajaan. Terkadang kita menamai seseorang dengan raja, dia nggak punya kerajaan. Tapi kalau Allah sesuai dengan namanya. Pasti Allah mempunyai hal itu. Yang keempat isbatun anna ar, an, annal ardina sab'un. Menetapkan bumi itu tujuh lapis. Bumi itu tujuh, tujuh lapis. Seperti apa lapisannya? Wallahu a'lam. Nah. Yang ke Lima, tahrimu tajabburi wa takabbur haram untuk bersifat angkuh dan bersifat kiber. Tidak gunanya ya, sifat seperti ini tuh tidak ada gunanya buat apa sih? Ya, kalau kita ada masalah jangan rebutan siapa yang benar. Ya, tapi rebutan ya untuk mencari kebenaran. Kemudian untuk diikuti. Jangan kalau ada masalah itu himahnya pengen siapa yang benar, nggak mau koreksi diri misalkan. Ya, ya nggak akan ketemu mending kalau kedua-duanya itu benar kemudian rebutan yang terbenar maka ini baik fasta bikul khairat tapi kalau kedua-duanya salah rebutan yang benar berarti apa dia ingin menetapkan kesalahannya untuk dibenarkan biasanya si suami istri kalau seperti itu kalau sudah cekcok semuanya rebutan mana yang yang benar so, yang salah pengen dibenarkan yang benar tidak mau ngalah dan yang mau ngalah itulah orang yang benar. Orang yang ngalah itu bukan berarti kalah dan salah, tapi menunjukkan jiwa besar, dada lebar, ya, naam, <clears throat> mengalah ya, untuk mendapatkan kebaikan. Tidak usah ke aku akuan Sifat anani ya, sifat ke aku akuan itu Sifat yang ya tercela dimusuhi oleh manusia Gak aku akuan aku aku pokoknya aku kalau nggak aku ya aku ini ya, ananiah namanya semuanya aku ya egoisme nah yang akan menimbulkan sifat tajabur tadi sifat angku dan sifat sombong itu kalau sudah mengedepankan aku ananiah, sehingga susah untuk kembali kepada al-haq karena sudah aku akulah yang hak, akulah yang berhak, akulah yang enam sekian dan sekian. Maka sifat seperti ini, apalagi nanti kita sudah menemui suatu bulan yang kita diperintah untuk mencegah, menahan, kita tahan sifat-sifat yang seperti ini untuk mengotori jiwa kita, sifat angkuh, sifat sombong. Nah, karena ini bukan termasuk sifatnya penghuni jannah, ya, bukan termasuk sifatnya penghuni jannah. Sifat penghuni neraka itu sifat yang kasar, keras, nah, kaku. Kadang ada ya, orang yang salah paham. Ketika ada seseorang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan dikatakan kasar, dikatakan keras. Karena tidak paham, keras pada tempatnya bagus. Ya, jangan ada orang sedang apa berbuat maksiat kita halus kita lembut wah ya akhi kita harus pijetin dia biar enak tidak bisa ya, kita ya sampaikan dengan baik kalau dia nggak belum terima kita sedikit keraskan kalau tidak bisa maka disikat sikat maksudnya apa lebih daripada itu ya, bukan seperti ini bukan digelari dengan kekasaran nah <clears throat> tapi sifat penduduk jannah itu kullu ya layyinun hayyinun sahl mudah lunak, gampang, mudah menerima kebenaran, ya mudah dalam menerima nasihat, mudah dalam melupakan, ya mudah dalam bermuamalah, orangnya lunak, tidak kasar kaku, nah pokoknya dan pokoknya aku dan ku, ya toib. Yang ketujuh, bayanu ismatillahi azza wajalla penjelasan tentang ismah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Cocokan hadis dengan bab terhadap tauhid apa? Haitsu dalal haditsu ala wujubi ta'dhimillahi azza wa jal wa ta'zimuhu huwa tauhiduhu wa tanzihuhu an syirki. Hadis ini menunjukkan wajib mengagungkan Allah. Wajib zahir dan batin ya, tidak sekedar zahir tapi batinnya tidak atau batinnya iya zahirnya tidak harus dohir batin, lahir batin. Mengagungkan Allah adalah dengan mentauhidkannya dan mensucikannya dari kotoran syirik. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada beberapa mudah-mudahan selesai bulan Ramadan ini. Insyaallah Syawal atau hari yang insyaallah Allah kehendaki kita akan teruskan untuk tafsir kalimur Rahman. masalah video. masalah apa? Video. Iya. Jumlah Jumhur ulama mengharamkan eh, apa adanya video. Atau kalau di Syekh Utsaimin itu membolehkan. Apakah fatwa yang dikeluarkan Syekh Utsaimin hmm. itu dikatakan syak? <laughs> Sudah bahas lagi pada pertemuan yang lalu. Kalau barangnya tidak Video itu barangnya nggak kita katakan haram TV haram apa enggak? Oh, berarti antum menghalalkan TV nih ya. Tulis besok nih Syahmi Munharif TV dihalalkan Barangnya Hah? Barangnya, nah, ya? barangnya bukan barang yang haram Masa besi diharamkan Masa kaca diharamkan Ya TV secara datnya tidak haram yang haram itu sifat yang zimatun lahu yang senantiasa ada pada itu karena bisa menimbulkan mafas, mafasid bisa menimbulkan mafsadat mafsadat kalau tidak menimbulkan mafsadat dan sifatnya hilang kembali semula menjadi mubah boleh nah kemudian masalah video ini dilihat tentunya dari maslahat dan mafsadatnya apa Perselisihan para ulama dalam masalah gambar menggambar dengan kamera dengan video ini adalah apa namanya asal alat ini. Perbedaan pada asal. Sebagian mereka menggambarkan kamera itu adalah alat untuk menggambar. Sebagian mereka mengatakan tidak, itu seperti cermin. Ya, itu seperti cermin. Jadi bukan alat gambar. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah perbedaan asal kamera ini beliau mengatakan asalnya mubah, menggambar itu asalnya mubah. Kalau jumhur ya muasirin asalnya haram. Jadi perbedaan asal zat barang ini. Kata Syekh Utsaimin mengatakan asalnya mubah. Kalau jumhur mengatakan asalnya haram. Tetapi puncaknya sama puncaknya sama Syekh Ibnu Thaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau seandainya dia menggambar tadi bukan dalam rangka suatu tujuan yang syar'i hukumnya haram ya taib demikian juga para ulama yang mengatakan hukum asalnya itu haram ya tidak boleh digunakan kecuali pada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan sama kan puncaknya sama Syekh Utsaimin tidak membolehkan kalau tidak ada tujuan yang syar'i dan mereka membolehkan kalau tujuannya syar'i. Yang puncaknya sama, sama-sama membolehkan kalau tujuannya yang syar'i. Nah, kalau sekedar untuk hiasan, sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar untuk ya apa namanya? Yang semisal dengan itu maka diharamkan jumhur juga mengharamkan, Syekh Utsaimin juga apa? mengharamkan. Adapun apa? <clears throat> tujuannya untuk hal-hal yang disyariatkan seperti untuk khususnya kamera membuat KTP ini boleh ya karena ada kebutuhan karena gambar ini haramnya haram wasail haramnya haram wasilah bukan haram zat kalau syirik daging babi, daging anjing, bangkai haramnya haram zat. Kalau gambar haramnya haram wasilah. Paham tidak haram wasilah sama haram zat? Kalau haram zat itu zatnya sudah haram. Kalau wasilah itu zatnya tidak haram tetapi apa karena wasilah kepada sesuatu yang haram. Hukumnya juga beda. Jadi kalau was, haram wasilah itu masih di pertengahan. Kalau haram zat sudah puncaknya. Ya, Adapun kalau haramnya haram zat tidak boleh untuk dipergunakan, tidak boleh untuk dimakan kalau dalam hal ini dia makanan kecuali dalam keadaan darurat. Seperti bangkai boleh dimakan kalau dia mau mati. Daging babi boleh dimakan kalau dia mau mati. Ya, kalau dalam keadaan darurat baru boleh memakan barang yang haram. Menggunakan bahkan Ya, seperti misalkan ada khomer, kita haus kalau nggak minum mati ya minum khomer. Ya, seperlunya. Adapun kalau haramnya wasilah tidak harus sampai ke tempat darurat. Kalau kita ke tempat butuh, maka boleh untuk dipergunakan. Nah, seperti KTP ini nggak darurat. Ya, kita nggak foto juga nggak mati, ya kan? Ya, toh kalau misalkan kita harus ngelamar kerjaan harus foto, kalau kita nggak foto masih bisa kita jualan. Ya, pabrik herbal juga nggak perlu apa KTP. Ya, lemburan juga ada, bonus juga banyak apa olahraga dijamin hidup barokah ya. nikah juga ada akhwat yang mau apa daratnya untuk bikin foto misalkan paham tidak jadi masalah video ini Syekh Fauzan Hafidahullah Ta'ala Walaupun beliau muncul di televisi Tapi beliau nggak menetapkan Ucapannya saya melarang ya, Terkadang namanya juga Apa namanya wartawan ya nah mereka kadang foto tidak izin kadang kamera tidak izin nah yang jelas mereka yang menggunakan fatwa Syekh rahimahullah taala dalam perkara ini yang dipakai kemudian untuk tawasuk ya, televisi-televisi mendirikan ya gambar-gambar nah kemudian dilihat oleh pria wanita nah, ini fatwa yang tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Anak yakin kalau Syekh Utsaimin masih hidup kemudian menyaksikan yang ada pada saat ini, beliau akan mengingkar. Nah, <clears throat> Adapun kalau toh itu benar maka perbuatan ulama yang menyimpang dari asal ini beberapa keadaan karena memang beliau tidak sadar karena beliau berpendapat lain ya atau karena beliau naam punya istihad yang seperti itu maka kita nilai dengan dikembalikan yang mencocoki dalil bukan sebagai hujah keluarnya Syekh Fauzan dalam televisi itu bukan hujah untuk kita benarkan nah ya kalau misalkan gampangnya ya walaupun bila ada seorang syekh yang masuk ke dalam apa namanya tempat-tempat perzinahan. Apa kemudian, wah itu saya masuk ke tempat perzinahan berarti itu boleh? Bisa nggak kita berpendapat seperti itu? Nggak bisa. Ya, demikian juga ketika ada seorang ulama yang mereka, nah, masuk ke dalam hal yang diperselisihkan, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai hujah kecuali dia menetapkan dengan ucapan. Kalau saya Fauzan jelas ucapannya, tafsirnya dalam risalahnya jelas melarang. Ya, menggambar-gambar video seperti itu. Kalaupun kita harus ya setelah gambar hapus, gambar hapus, gambar hapus. Seperti itu. Sebagian mengingkari dikiaskan dengan kaca. Kalau misalkan di kamera langsung dikiaskan dengan kaca tidak bisa, karena kaca tidak bisa apa namanya menjadikan sebuah gambar. Kalau kamera bisa. Coba kalau kaca, kamu ketok pecah juga nggak akan ada gambar kita. Tapi kalau kamera kita pencet cepret ada gambar. Itu. Tapi yang jelas ya ada benarnya. Karena kadang kalau misalkan ada yang ada HP yang ada kamera depan itu kalau misalkan kita pengen ngaca kayak gini, kita nggak masuk ke dalam bahaya gambar, kita mau ngaca ini. Mungkin rambutnya kurang rapi, pecinya kurang pas. <laughs> Boleh, kemudian kita matikan. Nah, kalau kita cepret cepet seperti ini, ya hapus. Seperti itu. Kecuali kalau tadi tujuan untuk KTP tadi, nah enggak apa-apa itu bisa dijadikan sebagai kaca untuk kita bercermin. Walaupun berbeda antara video dengan cermin, bedanya kalau cermin nggak bisa menjadi media gambar, tapi kalau video bisa menjadi media gambar. Wallahu taala alam Yang jelas walaupun boleh tidak boleh ini berselisih. Yang selamat jangan. Kalau kita tidak ada keperluan, apa sih perlunya? Kadang juga kita sering terjatuh pada itu, yang kita banyak bertobat kepada Allah tidak bermudah-mudah setelah paling tidak setelah itu kita hapus hapus hapus hapus seperti itu Pak atau ada yang mengganjal uh, eh, apa yang ditanyakan eh, apakah fatwa Syekh Saiman juga menggunakan hal tersebut dengan namakan fatwa Syekh oh iya enggak itu karena itu fatwa saja itu istihad beliau bukan riwayat kalau riwayat dikatakan syad kalau fatwa syad ya mungkin terjadi cuman kita nggak mengatakan beliau fatwanya syad kita nggak berani mengatakan beliau fatwanya syad siapa nantikan beliau fatwa syad nah kecuali kalau dari sisi kaidah mungkin karena beliau menyelisih yang lain nah, tapi ini yang sifatnya berselisih yang sifatnya ada ada argumen gitu lah. istilahnya ada alasan-alasan gitu kalau hadis kan nggak ada alasan apa alasannya jadi sesuatu yang masih bisa ada alasan-alasan mungkin saja yang satu ini malah benar. Gitu Oh, iya. Banyak disebutkan di syarah Mumti, syarah Riyadhus Shalihin, di seperti eh, syarah Fathul maji, eh, syarah kita Tauhid. Nah, enggak, kita enggak katakan kata beliau satu walaupun dari sisi kaidah itu syat. Karena yang dikatakan syad itu sudah berarti salah. Kan itu. Kalau dikatakan hadis syad berarti hadisnya dhaif. Kalau dikatakan fatwa syad berarti fatwanya ini lemah. Sementara di situ alasan yang dikemukakan oleh Syekh Utsaimin kadang makul masuk akal. Gitu Yang diucapkan oleh beliau ini masuk akal walaupun sebagian para muhakkik ya, para talabatul ilm mutafanninin dalam hal akidah dan sebagainya mengatakan fatwa Syekh Utsaimin ini apa? Tidak roji, fatwanya marju. <coughs> Mereka tidak mengatakan fatwanya syah, tapi fatwanya mar marju, lemah. <coughs> Karena hukum syad ini adalah hukum riwayat bukan hukum fatwa. Nah, kalau hukum fatwa kita bisa berselisih karena kita punya argumen sendiri-sendiri. Kalau pada perkara yang tidak ada nas yang jelas di dalamnya. Allah taala alam Tidak kita bisa katakan fatwa itu berarti kalau syad kami tolak. Tapi kalau marjuh mungkin sebagian pendapat mungkin kita terima marjuh. Karena kita nggak mendengar fatwa yang syad. Itu ada memang cuman pada perkara yang tidak ada apa namanya tempat untuk berselisih. Dikatakan fatwa syad mungkin. Tapi kalau ada sesuatu hal yang ada perselisihan, kemudian dia bersendirian dengan fatwa, menurut dia itu adalah hak kita nggak mengatakan fatwa nisyat. Wallahu taala alam soal.